Kitab Tauhid yang ada dalam Sahih Bukhari. Ini kitab Tauhid min Sahih Bukhari. Syarahnya Syekh bin Bas, rahimahullah taala. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala babu ma ja'a fi qaulillahi ta'ala inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Bab apa yang datang dalam firman Allah taala dalam surat Al-A'raf Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah dekat dari orang-orang yang berbuat ihsan. Al-muhsinin simpel dari kata dari ihsan. <clears throat> yakni ihsan dalam beribadah kepada Allah taala dan ihsan dalam bermuamalah kepada manusia. Inilah yang mendapatkan dekatnya rahmatnya Allah Ta'ala kepada orang tersebut. Dan ihsan sebagian telah kita lewati. Paman ihsan dalam hadisnya Jibril. Anta abudallah ka'annaka tarahu Fa in lam takun tarau fa innahu yaraka. Itulah eh, ihsan. Yani ihsan dalam beribadah. Memperbagusi ibadahnya memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbaiki seluruh sifat kehidupannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ihsan. Baik muamalahnya dengan manusia, atau muamalahnya dengan Allah Taala dengan kategori ihsan yang sering kita dengar dari beberapa khutbahnya Ustaz kita Abdul Ala yang kita harus berbuat ihsan, berbuat baik memiliki jiwa yang baik <clears throat> Al-Hadis berakam sab'alaf wa arba'a wa thamaniya wa arba'in Haddatsana Musa bin Ismail Haddatsana Abdul Wahid حدثنا عاصم عن أبي عثمان عن أسامة أنه قال كان ابن لي بعد بنات النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي فأرسلت إليه أن يأتيها فأرسل يعني رسول صلى الله عليه وسلم فأرسل فعليها سبا Rasul sallallahu alaihi wasallam innalillahi ma akhadha walahu ma a'ta wa kullun ila ajalin musamma fal tasbir hiya wal tahtasib hiya yakni apa ba'du banatin nabi sallallahu alaihi wasallam <clears throat> Hadis dari Usama Maksudnya beliau menuturkan adalah satu di antara putra sebagian putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnun li ba'di banat putra putranya sebagian anak-anaknya Nabi yakni anak yang putri yakdi mananya Pak dalam keadaan mendekati meninggal belum meninggal. Hmm. Tapi hmm. eh? Ya itu mananya pak? Apa? Hmm. Ah, mereka itu meninggal. Hmm? Ya, udah dekat meninggal. Hampir meninggal. Mukaddimah, mukaddimah meninggal dunia. Farsalat ilaihi ayyatiha maka putrinya Nabi tadi, sebagian putri Nabi tadi, ibunya anak yang hampir meninggal tadi mengutus seseorang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam supaya beliau Nabi datang kepada sebagian banat tadi. Datang kepada ibunya, anak yang hampir meninggal tadi. Ayat dia. Farsalah maka Rasulullah SAW mengutus seseorang dan memberitahu pada orang tersebut supaya menyampaikan kepada sebagian putrinya Nabi ibunya si anak tadi. Ya kan? Berupa takziah. Innalillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Ini namanya takziah. Takziah mana apa, Ibu? Menghibur. Takziah mana apa? Menghi menghibur. Ini menghibur keluarga yang dalam keadaan sedih seperti sakit atau keluarga yang ditinggal meninggal sebagian kerabatnya dan semisalnya. Hmm. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullun ila ajalin musamma. Sesungguhnya apa saja yang diambil adalah miliknya Allah. Inna lillahi sesungguhnya baginya, bagi Allah apa yang dia ambil dan baginya apa yang dia berikan dan seluruhnya akan ya, mendatangi ajal ketentuan waktu yang sudah ditentukan musamma ditentukan maka supaya dia sabar dia sabar tadi ibunya seorang anak tadi dan supaya dia berikhtisab yakni mengambil pelajaran dan mudah-mudahan Allah mau memberikan apa? Pahala atas musibah yang akan menimpa atau yang telah menimpa dia sebagai seorang ibu yang anaknya dalam keadaan mendekati meninggal. Lalu sebagian apa? Sebagian waktu fa'arsalat ilaihi fa'aksamat alaihi. Ibunya seorang anak putra tadi mengirim lagi mengutus lagi seseorang Sempurna kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sambil bereksam. Apa bereksam? Meminta dengan ditekankan dengan sumpah. Aksama itu sumpah. Kalau meminta supaya seorang itu memberi dan supaya orang itu mengijabahi, supaya orang itu mendatangi dan supaya orang itu menerima dengan sumpah maka yang diminta wajib memenuhinya. Selama dalam kemampuannya. Maka Rasulullah pun berangkat. Faqama Rasulullah SAW. Maka Rasulullah pun berangkat pergi ke sebagian putrinya tadi yang anaknya hampir meninggal. Kata Usama wa kumtu ma'ahu wa Mu'adu bin Jabal wa Ubay bin Ka'ab wa Ubadah bin Samit. Maka pun berangkat bersama beliau sallallahu alaihi wasallam dan Mu'ad bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab dan Ubadah bin Samit berapa orang? Lima. Empat orang berlima dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tentang penjelasan yang lain nanti dalam sarahnya pentas ini. Falamma dakhalna nawalu Rasulullah sallam as Maka tatkala kami masuk rumahnya sebagian putrinya Nabi tadi mereka memberikan kepada Rasulullah SAW seorang anak tadi yang hampir meninggal wanapsu takol kolu hasib tuhu kala ka'anna sannatun sedangkan jiwanya takol kolu takol kolu ini fil isim teman fil Fi'il isim kenapa المالي ها Bila apa kira-kira? Turun ayat, eh, turun mana satunya? Nah kalau kalau dikolisim Sim apa? <laughs> ah, duan Hah? Film mudhari Hah? Mana? Hmm. Antum yang antum dengeran apa? Takol kolu fil isim. Antum bilang isim. Maka saya ganti ke ikbar. Fi'il mudore, mana tak mudhara'nya? Takol kolu. Dengernya hmm. mana? Takol tak ini tak apa? Takol kolu. Tadi ibnun, ibnun itu seharusnya kok Kan harusnya ya takol kolu. Kok bisa takol kolu? Masa, bisa fi'il? Eh? Fi'il mana? Tanda mendorongnya mana? Eh? Tak pertama. Keliru. Buang apa? Harf mudoranya mahdub. Apa itu? Apa? Dibuang apa? Kalau dibuktikan apa? Kalau dinampakkan Ya, lah itulah baru. Ya. Tapi ini tak seharusnya bukan ya. <laughs> Wa nafsuhu tatakol kolu seharusnya begitu. Tatakol kolu, takol kolat. Nah, tatakol kolu. Nah, wa nafsuhu tatakol kolu. dan jiwanya tatakol kolu begitu. Dan jiwanya dalam keadaan goncang, fisat dari dalam dadanya. Hasib tuh rawi berkata, nah, Hasib tuh kolah. Nah, seorang rawi berkata yang ambil dari Usama tadi, aku memperkirakan dia berkata keanasan natun, Seakan-akan jiwanya itu gonjang seperti tetesan air. Bapakkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka Rasulullah pun menangis. Fakallah satu bin ubada atapki. Maka berkata satu bin ubada, apakah engkau menangis ya Rasulullah? Ini bentuknya adalah ingkar. kok kamu menangis? Engkau tapi kok menangis? Faqala innama yarhamullahu min ibadihi rahama. Hanya saja yang merahmat yang Allah merahmati hamba-hambanya yang penyayang. Nah, maka bentuk air matanya Rasul yang menyucur yang mengalir tadi adalah bentuk kasih sayangnya Nabi terhadap cucunya tadi. Bukan menangis yang terlarang, ya ini bentuknya niyaha, meratapi. Tapi sekedar mencurahkan air mata dibolehkan. Apa? yang tidak bolehkan adalah apa? Niyah, niyaha, meratapi. Dan kebanyakan yang meratapi adalah wanita. mencakar cakar badannya, menggepuk gepuk badannya, ya kan? Dan sungkir balik Sungkir, sungkir balik. Nah itu. <clears throat> Maunya keluarganya yang meninggal suruh hidup lagi. Maka anaknya dalam tatub seorang yang perempuan yang meratapi ya kan kalau enggak tobat mendapatkan siksaan besar. Dikasih pakaian dengan apa? Pakaian api. Kita perhatikan ya, kawan. <clears throat> Jadi saya daripada judul di atas tadi inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin yakni Rasulullah wasallam menangis bentuk kasih sayangnya beliau terhadap cucunya tadi. Maka Rasulullah mengatakan innama yarhamullahu min ibadi ruhamanya saja sesungguhnya yang Allah merahmati menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. Dan tangisannya Nabi tadi bentuknya adalah berbentuk ihsan. Bentuk ihsan terhadap seorang anak yang hampir meninggal tadi. <clears throat> Itu bentuk eh, ihsan. Maka rahmatnya Allah dekat kepada orang yang berbuat ihsan. Di antaranya adalah bertuturnya air mata ketika ada sebagian keluarganya yang meninggal. Nah. Ini termasuk ihsan. Maka dikatakan innama yarhamullahu min ibadir rahama. as Berkata saya bin Bas rahimahullah taala hadal hadis wa qad sabaqa aidan hadal hadisu fihi dilalatu ala syar'iyati rahmah lid du'afa wal masakin wa alil musibah wal mayyit kadzalika. Hadis ini telah lalu, telah lalu juga menjelaskannya Fakat sabaka adhan hadal hadis hadis ini telah lewat sebagiannya dan hadis ini di dalamnya ada dilala. Ada makna yang menunjukkan tentang disyariatkannya rahmah. Menyayangi orang-orang yang lemah. Menyayangi orang-orang yang miskin dan orang-orang yang mendapatkan musibah. Nah, perhatikan. Minimal adalah didoakan para duafa orang-orang yang lemah dan masakin dan alil musibah wal mayyit kadzalika dan juga seorang yang sudah meninggal wal mayyit walihada yaqulu jalla wa ala dan dikarenakan inilah Allah Ta'ala berfirman, Allah Jalla wa'ala berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kalian bikin kerusakan di muka bumi setelah bumi ini diperbaiki. Diperbaiki dengan apa? Dengan ketaatan. Dengan tauhid, dengan beribadah kepada Allah taala. Maka kalau itu, seorang yang mengklaim memperbaiki dunia dengan membuat kekufuran dan kesyirikan dan bid'ah ini adalah dusta. Bahkan lagi katanya dalam bikin kerusakan dengan nama pembenahan. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha dan jangan kalian bikin kerusakan di muka bumi setelah bumi ini dibenahi. Diperbaiki dengan beribadah kepada Allah Ta'ala. Dengan berupa tauhid, berupa sunnah. nah? Maka kalau itu perhatikan siapa saja yang mengklaim membenahi bumi dan isinya dengan berbuat kedoliman, berbuat kesirikan, kekufuran ini adalah bohong. Sekarang betapa banyak manusia bikin kerusakan di muka bumi katanya apa? Demi perbaikan. Dan itulah kelakuannya para munafikin. Itulah kelakuan dan sifatnya para munafikin. Keburukan mereka namai pembenahan. Yang baik dia menamai kerusakan sebagaimana kelakuannya Firaun dan kawan-kawannya. Wada'uhu khaufan wa tama'a. Dan serulah Allah dalam keadaan kau ini memiliki rasa takut, khawatir gak diterima doamu, watamaan dan kau merasa sangat kepengen agar doamu diterima. Khauf min iqabihi. Watama dari pahala Allah Ta'ala. Khauf takut dari seksaannya, dari azabnya. Watama dan harapan kuat agar engkau mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala itulah berupa ibadah. Jadi ibadah kita harus kita dikasih atau kita hati bahkan kehidupan kita ini kita kasih dua sayap khauf dan tamak khauf akan siksaan Allah Ta'ala yang menimpa kita dan tamak merasa kepengen mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala mudah-mudahan diterima hasil usaha kita berupa kebaikan ini yang dohir mudah-mudahan diterima oleh Allah dan jangan ditolak ataupun di balik kepada kita. Ini sifat doa. Bukan kok kemudian merasa percaya diri. Saya sudah baik. Saya sudah pol. Nah. Saya sudah masuk Allah. Tapi wada'uhu khofan wa tama'a. Dan serulah dia Allah itu dalam keadaan kalian ini memiliki khauf dan tamak khauf akan siksaan Allah dan tamak rasa kepingin mendapatkan diterima di sisi Allah Ta'ala atas apa yang kita usahakan. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Sungguh rahmatnya Allah adalah dekat dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Nah, berbuat ihsan adalah bukan tadi kita lewati melakukan ketaatan kepada Allah dan berbuat baik kepada hamba Allah Ta'ala menyampaikan tauhid, menyampaikan sunnah, menjelaskan tentang bid'ah, khurafat, menjelaskan tentang maksiat, tentang kufur syirik termasuk ihsan terhadap hamba Allah. Ihsan terhadap diri kita dan terhadap hamba Allah taala. Inilah yang dekatnya rahmatnya Allah kepada orang tersebut. Apa? Bukan kok berbuat jahat katanya ihsan, memperbaiki. Wa jalla wa ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang melakukan jihad fina pada kami, yakni benar-benar mencurahkan jiwa dan raganya dan hartanya fina pada agama kami lanahdiyannahum subulana sungguh pasti kami akan menunjuk ke mereka jalan-jalan kami kepada kebaikan. Wa innallaha lama al muhsin dan sungguh Allah lama al muhsin dan sungguh Allah bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Ini makya apa? Makya khosoh. Ma'a bersama yang khusus. Bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Faham ya ikhwah? Dan mudah-mudahan tempat dakwah kita yang selama ini kita lewati ini mudah-mudahan termasuk modal kita yang terkait dengan ihsan baik untuk diri kita dan untuk Bani Adam dan yang lainnya dari hamba-hamba Allah. Bahkan kita suruh berbuat ihsan kepada hewan, hewan ternak kita. Berbuat ihsan. Ya kan? Bukan hewannya terus dimarah-marahi terus, dimaki-maki. Kalau nggak mau makan dipukuli. Kadang ditombok, tangannya patah akhirnya. Hmm. <clears throat> Wa sallallahu alaihi wasallam man la yarham la yurham. Dan Rasulullah sallallahu bersabda, siapa yang tidak menyayangi tidak disayangi. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak penyayang maka dia tidak disayangi. Nah bentuk sayang kita adalah harus diukur dengan ukuran syari, bukan dengan ukuran hawa nafsu. Sayang kita kepada para talabatul ilm, para pelajar harus dengan kategori syari bukan sesuai dengan hawa nafsu. Demikian juga menyayangi diri kita. Kita menyayangi diri kita masing-masing dengan ukuran syari bukan ukuran sesuai dengan hawa nafsu. Berapa banyak manusia tidak tahu bagaimana caranya untuk menyayangi dirinya. Kadang mau memperkembangbiakan hartanya dengan cara yang nggak baik. demi kasih sayang terhadap anak-anaknya. Padahal nggak benar. Bekerja dengan cara yang nggak baik. Demi rasa kasih sayang terhadap anak-anaknya keluarganya, hmm. kaumnya. Hmm. Man la yarham la yarham. Maka yang tua menyayangi yang kecil. Yang kecil menghormati yang tua. Nah, seperti itu. <clears throat> Terkhusus para pengajar ini harus dihormati. Dan para pengajar juga harus menyayangi para orang-orang yang diajar, dididik. Tapi dengan ukuran yang syar'i bukan semau-maunya. Wa hadisi anna ihda banatihi sallallahu radhiyallahu ta'ala anha kana inda sabiyun fil maut yakni qad daharat alaihi amaratul maut. Nah, ini tadi mendekati kematian. Dalam hadis ini bahwasanya satu di antara putrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha kana indah dulu. Dia sebagian putri Nabi ini memiliki anak kecil, sobi, anak laki-laki. Fil maut yaitu telah nampak pada si sobi tadi, anak kecil tadi tanda-tanda kematian. Ini belum belum ini tapi tanda-tanda kematian seperti lakinu mautakum bila ilaha illallah. Lakinu apa lakinu itu? Ajarilah mayat-mayat kalian ya ini orang-orang yang hampir mati di antara kalian dari kaum muslimin ajarilah kalimat la ilaha illallah. Bukan kalau sudah mati baru talqin di kuburan. bulan nanti kalau kamu tanya bunyi gini ya, bulan Nah, itu namanya talqin. Lakinu mautakum ini orang-orang yang hampir meninggal. Di antara kalian itu talqinlah ajarilah kalimat la ilaha illallah seperti sini nih. Fil maut yakni qaddarat alai amaratul maut. Apa makna amarat? Tanda-tanda. Antum kan telah melewati hadis yang pertama dalam arba'in. Fama amaratuha, amaratuha, amarat, pamarat. Tanda-tanda kebangkitan dari kiamat. Antalidal ammatu rabbataha, amarat. Tanda-tanda. Farsalat ila abiha alaihi salatu wassalam tatlubu minhul hudura. Karena tanda-tanda kematian anaknya sudah sangat nampak, maka sebagian putrinya Nabi tadi mengutus seseorang kepada bapaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan permintaan dari beliau Nabi supaya beliau hadir. Hudura mauti hadas sabi liya'ziyahum. Wa supiro wa yajburu halahum bi alaihissalam menghadiri kematian kematian anak kecil ini supaya beliau itu liyakzi apa ya liyak ziyahum azayak azayakzi apa menghibur tak takziah orang Jawa bilang orang kita bilang ayo pergi ke takziah dari ini zi Maknanya menghi menghibur. Jadi sebelum meninggal pun orang sakit pun boleh dihibur. Dikatakan takziah kita pergi takziah ke saudara kita yang sakit. Itu dibolehkan. Jadi takziah itu bukan kepada orang yang sudah mati saja. Tapi orang-orang yang sakit pun kita sebut dengan istilah apa? Yuk kita takziah bisa. Penjelasan perkara ini antum lihat dalam kitabnya Syaukani Rahmatullah dalam kitab apa? Sel Jaror. Wayajibu waya wayajibura halahum supaya apa jabir itu? Mengangkat menghilangkan kesedihan tentang keadaan mereka yang sebagian anaknya mau meninggal. Dengan hadirnya beliau alaihissalam maka terhiburlah keluarganya. Farsala ilaiha maka Rasulullah mengutus seorang kepada putrinya tadi Waqala dan berkata Rasulullah SAW ditasbir tahtasib supaya dia sabar dan supaya dia mencari apa pahala dari Allah Taala atas musibah yang menimpanya. Fa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Maka sesungguhnya baginya Allah apa yang Allah ambil dan baginya Allah apa yang bagi dia Allah apa yang dia telah berikan dan segala sesuatu di sisi Allah dengan ajal yang sudah ditentukan. Mahfum. Musamma adalah telah disebutkan, telah dinamai. Telah tentukan. Si bulan umurnya sekian, si bulan umurnya sekian, sudah ada ketentuannya masing-masing. yakni antasbira idza mata wa tahtasiba al ajra indallah. Itulah dikatakan tadi litasbir wa tahtasib. Litasbir wa tahtasib. Wa tahtasib ini supaya dia bersabar sebagian putrinya tadi ibunya si anak tadi, jika mati anaknya, watah tasibul ajro atau tahtasibul ajro dan mengambil ihtisab mudah-mudahan mendapatkan pahala di sisi Allah Taala. Fa inna lillahi ma akhadha wa lahu ma ata wa kullu shay'in subhanahu wa ta'ala segala sesuatu di tangannya Allah Taala. Wa nasu milkuhu wa nasu milku dan manusia itu seluruhnya miliknya Allah Taala. Mahfum? Bukan miliknya dirinya masing-masing. Wanasu milkuhu. Manusia itu miliknya Allah. Maka orang, seorang manusia nggak boleh keluar dari tata aturannya Allah. Kalau mengakui bahwasanya kita dalam miliknya Allah, maka kita harus mengakui dan mengikuti tata aturannya, bukan mengikuti tata aturan hawa nafsunya manusia. Seperti tata aturan demokrasi. Keluar dari tata-aturannya Allah Ta'ala. Al-khalqu kulluhum milku. Al-khalq, seluruh ciptaan. Seluruhnya adalah miliknya Allah. Makhluk seluruhnya adalah miliknya Allah. Al-khalq kulluhum milku. Wa kullu hadha milkuhu. Seluruhnya ini adalah miliknya Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Perhatikan ini. Sesungguhnya kami adalah hanyalah miliknya Allah. Dan sesungguhnya kami hanyalah kembali kepada Allah. Sebagian orang yang nggak bisa ngomong ini, Inna lillahi rojiun wa inna lillahi rojiun. Gitu. Nah, inna lillahi rojiun wa inna lillahi rojiun. Dulu sebagian orang sebagai tugas pengumuman orang yang mati pakai sepakat Inna lillahi rojiun wa inna lillahi rojiun bertahun-tahun. Jadi inna lillahi rajun wa inna ilaihi. Sesungguhnya kami adalah miliknya Allah. Dan kami hanyalah kembali kepada Allah. Al-jami'u milkul, milkullahi subhanahu. Milku. Bukan mulku. Al-jami' seluruhnya. Kita semuanya adalah miliknya Allah Ta'ala. Miliknya Allah subhanahu wa ta'ala. Tasarrafu fihi kaifa yasha. Karena miliknya Allah, kita semuanya dalam miliknya dan makhluk kita semuanya miliknya Allah maka Allah bertasarruf bertindak mengatur di dalamnya sebagaimana apa yang Allah kehendaki. Kama qala jalla wa ala fi suratil maidah fi akhiriha lillahi mulkus samawati wal ardi wa ma fihinna wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hanyalah milik Allah kerajaan langit-langit dan bumi dan apa-apa yang ada di dalamnya fihinna. Apa saja yang ada dalam langit dan bumi adalah miliknya Allah Ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dialah Allah Maha mampu atas segala sesuatu. Farsalat ilahi maratan ukhra tak tuksimu alaihi, ay tahlifu alaihi. Nah. Maka karena nggak datang, maka mengirim lagi seseorang ibunya anak tadi kepada bapaknya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kali eh, kalau yang lain dengan bersumpah. Tahlifu alaihi. Ayyahdura. Bersumpah. Billahi ayyahdura. Nah, billahi lahu ayyahdura. gitu. Atau billahi alaihi ayyahdura. Jadi bersumpah supaya hadir. Maka beliau pun akhirnya bangkit wa haqqaqa qasamaha alaihi wassalam. Beliau pun membuktikan memenuhi sumpahnya sebagian anaknya tadi. Wa tawajja ilaiha, maka beliau pun menghadap mengarah kepada si putri tadi. Wa ma'ahu jama'atun min ashaba minhum Mu'adz bin Jabal wa Sa'd bin Ubadah wa Ubay bin Ka'ab wa Zaid bin Sabit wa Usamah bin Zaid wa akharun radhiyallahu anhum. Nah, ada yang lain selain yang tadi disebutkan empat orang masih ada yang lain. <clears throat> Falamma hadara wa qaddamu lahu sabiyya ra'a nafsahu tataqaqqa'u lil khuruj. Hmm. Maka tatkala hadir tatkala beliau Rasulullah SAW hadir wa qaddamu dan mereka yang terkait dengan keluarganya si anak kecil tadi itu memberikan kepada Nabi. Si sapi tadi diberikan. Beliau melihat jiwanya si anak itu tadi itu tata kok kok ulul kurut, yakni mau keluar, sudah hampir keluar, hampir mati. Wa fi takol kolu tatakol kolu fi amaratil kurut wa amaratil maut dalam tanda-tanda kematian dan tanda keluarnya nyawa. Fabaka alaih satu wassalam wa darafat ainahu. Maka beliau Nabi SAW menangis dan kedua air matanya mengalir air mengalir air mata. Lama roa ma Tatkala beliau melihat apa yang beliau lihat. Fakallahu sa'adu bin Ubadah maka berkata sa'adu bin Ubadah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tabki ya Rasulullah, engkau menangis ya Rasulullah." Fakallah inna rahmatun wa inna ma yarhamullahu min ibadir ruhamaa. Sungguh air mata ini adalah sebagai bentuk rasa kasih sayang Rasa kasih sayangku terhadap anak ini dan hanya saja dan hanya saja Allah menyayangi hamba-hambanya yang penyayang. ada itu, fawaidu. ada fawa itu. Dan dalam hadis ini ada beberapa faedah. Minha diantara faedah pada hadis ini adalah minha husnu khuluqihi. Khuluk, bukan khalq. Husnu khuluqihi alaihi wassalam. Bagusnya akhlaknya beliau alaihi wasallam wa tawadu'uhu dan sifat merendahnya beliau. Tawadu. Kaunuha aksamat alai wa qama wa haqqaqa qasama min asri jabri haliha wa jabri musibatiha wa rahmatin li haliha. Keberadaan putrinya Nabi Rasul tadi bersumpah supaya beliau Rasul datang ke rumahnya mendapat apa melihat tentang keadaan si bayi yang apa si anak kecil yang mau meninggal. Rasulullah pun bangkit dan mewujudkan memenuhi sumpahnya putrinya tadi min asli supaya bisa mengangkat Jabir mengangkat keadaannya yang sedih menjadi minimal kurang dan mengangkat keadaan musibah yang besar supaya ringan dan bentuk rahmat kepada keadaan si ibunya anak kecil tadi. Fahada yadul ala tawadu wa husnil khuluq wa rahma aydan. Kaunuhu rahimaha aydan. Ini semuanya menunjukkan tentang tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang akhlak bagusnya akhlak beliau menunjukkan tentang rasa kasih yang beliau keberadaan beliau juga keadaannya apa menyayangi ibunya anak tadi semalam mahadara rahimah tiflaha wabaka. Menitidali ketika sampai ke rumahnya Rasulullah menyayangi anaknya tadi, anaknya si ibu tadi, cucunya. Beliau pun menangis dikarenakan apa? Anak tadi yang hampir meninggal. Mendekati keadaan meninggal. yadul ala husni khuluqihi sallallahu alaihi wasallam wa tayyibi syama'ilihi. Syama'il adalah akhlak keberbadiannya Nabi SAW adalah sangat bagus. Warahmati bintu apa? Warikotihi ala auladihi warahmatihi lahum. Sebagai bentuk rasa kasih sayang beliau terhadap orang-orang yang lemah. Warikotihi, rikoh, lembutnya beliau terhadap anak-anaknya. Kasih sayangnya beliau terhadap anak-anaknya. Wahusni husni mu'asyarati lahum dan bagusnya mu'asyarah, yakni muamalah Bagaimana Rasulullah bergaul dengan keluarganya dengan cara yang baik. Wa ijabatihi talabatihim alatillah mahdurofiya dan mengijabai menyambut permohonan-permohonan mereka yang mana dalam permohonan itu nggak ada perkara yang dilarang darinya. Kalau ada yang dilarang maka nggak hadir pun nggak masalah. Kalau ada yang dilarang dan nggak bisa menghindari apa yang bisa dilarang, yang dilarang maka nggak hadir pun nggak masalah. Wa minal fawaid dan diantara faedah pada hadis ini jawazul buka wa annahu la haraja fihi ala tifl wa ala ghairihi. Di antara faedah pada hadis ini adalah jawazul buka boleh menangis. Bahwasanya enggak ada kesempitan dalam menangis ini dalam apa? Anak atas seorang anak kecil dan yang lainnya. Wa mahdur wan niyaha dan sungguh yang dilarang dari menangis adalah niyaha yakni meratapi. Jadi yang dilarang dengan sifat menangis itu adalah sifat yang bentuknya sampai niyaha meratapi. Wa ma wa amma dam'ul ain fala haraja bidzal adapun sekedar mencucurkan air mata fala haraja. Enggak ada kesempitan dalam hal itu. Melihat qala alaihi SAW fi kisati ibni Ibrahim lamma tuwfiya. Oleh ini karena kan ini berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kisah dalam kisah kematian anaknya beliau Rasulullah yang namanya Ibrahim tatkala meninggal al ainu tadma'u wal qalbu yahzanu wa la naqul illa ma yurdi rabba mata itu mencucurkan air mata dan hati itu bersedih dan kami tidak berkata kecuali apa yang meridhokan Allah wala naqul illa ma yurdi rabbah Fa'i wa inna bi firaqika ya Ibrahimu la mahzunun. Dan kami sesungguhnya dengan perpisahan dengan engkau wa Ibrahim kami sungguh bersedih. Sungguh kami ber, bersedih. Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Wa fi dilalatu al annahu yang bagi lil walid ayyakuna rahiman atufan ala auladihi. Dalam hadis ini juga ada faedah bahwasanya Ya kan? Hadis ini menunjukkan sepatutnya seorang anak, eh seorang ayah, sepatutnya seorang ayah keberadaannya harus benar-benar rahim, penyayang, atuf. Ya kan? Rahim atuf ini adalah sama saja. Terhadap anak-anaknya, penyayang terhadap anak-anaknya. La yatajabbar alaihim wa la yatakabbar an tahqiqi talabatim al munasibah. Alatillah mahdhurafiyah tidak merasa sombong atas anak-anaknya, tidak merasa songkak terhadap anak-anaknya, dan nggak merasa nah, keberatan untuk memenuhi permintaan-permintaan anak-anaknya yang memang munasibah yang sesuai yang pas sesuai dengan keadaan yang menuntut yang tidak ada halangan secara syar'i di situ. Nah, Tapi kalau penyayang dengan sifat perkara batal ban batil pun dipenuhi ini namanya bukan penyayang tapi apa menyiksa anaknya bahkan orang tua namanya ugal-ugalan semua kemauan anaknya dituruti semuanya walaupun dari perkara batil dituruti ini bukan penyayang tapi apa wong tua sing brutal nah, medugal nah, perhatikan Wala siyama indal masaib apalagi dalam ketika adanya musibah-musibah. Wa idal dan ketika sakit, wa idal syiddah dan ketika ada kesedihan. Ada perkara yang menyedihkan wa idal hajat dan ketika ada kebutuhan yaltafu bihim wa yarhamuhum wa ya'tifu alaihim menyayangi anak-anaknya merata ataf apa mendekati walau kana aziman walaupun orang tua dalam keadaan kedudukannya tinggi gede. walaupun kabiran walaupun orang tua tadi dalam keadaannya apa? Orang besar. walaupun amalikan, walaupun dia raja. Ha, walaupun dia raja. Ya kan? Nah ini banyak orang yang salah dalam memahami ini. Ya kan? Kalau anaknya dari ibu yang lain, karena nikahnya dikatakan nikah siri, maka nanti anaknya nggak begitu disayangi. Yang disayangi adalah nikah apa anak yang dari ibu yang pertama yang dulu nikahnya di pengadilan, dicatat di kuah. Kalau anak-anak yang lain biasanya nggak begitu apa Ini ini nggak benar. Semua anaknya keduanya sama. Fa'adamul udama minal makhlukin wa Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam fa'adamul udama Pembesar yang paling terbesar dari makhluk ciptaan Allah adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa'adamul udama, udama ini jamak dari kata adim. Fa'adamul udama, orang yang paling terbesar dari orang-orang yang besar dari makhluk Allah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam falasa hunaka fid dunya man wa a'zamu minhu wa haqqu minhu bil ihtiram wa tabjil. Maka di sana nggak ada dalam di dunia ini orang yang lebih agung dari beliau Nabi SAW. Orang yang lebih berhak dari beliau Nabi SAW untuk dimuliakan dan diagungkan. Nggak ada. Nah ini ya perhatikan. Kadang orang itu karena kebodohannya mengagungkan selain Nabi. Kadang mengagungkan seorang yang fasik. Kadang mengagungkan seorang yang bukan muslim. Karena dia dalam naungan kekuasaannya dalam tata aturannya. Ini. Kadang mengagungkan direkturnya. Dalam perkara batil pun dimuliakan. Nah, kalau yang mengundang orang yang gede, kalau nggak didatangi sungkan. Tapi kalau yang mengundang ini orang yang dianggapnya bukan orang yang mulia, walaupun orang yang baik, nggak datang nggak masalah. Ini perlu dijadikan pelajaran. Wa ma hadza ajaba da'wata ibnatihi wa qama ilai wa haqqaqa talabataha. Dengan keberadaan beliau sallallahu orang yang paling mulia, orang yang paling agung, beliau pun mengijabai menyambut undangannya putrinya. Beliau pun berangkat ke sana dan membuktikan tentang permintaannya. Wa haqqaqa qasama dan membuktikan tentang sumpahnya si putri tadi. wahadara ila baitia dan datang ke rumahnya wajabara musibah musibatahum wa da'allahum sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun meng, berupaya untuk meminimalkan musibah yang menimpa mereka dan berdoa untuk mereka. Mana doanya? Mana doanya tadi? Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu indahu bi ajalin musamma itu doanya. Apa? Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi azalin musamma wal tahta wal tah wal tasbir wal tahtasib wa min al fawaid aidan wa hiya muhimmatun dan di antara faedah hadis ini adalah faedah yang penting, muhimmah penting. Annal wajib as-sabru indal masaib antasbiro wa antasbiro. bahwa yang wajib adalah sabar ketika adanya musibah. Wa tasbir supaya dia sabar. Al-wajib as-sabru wal ihtisab wa adamul jazak. Yang wajib adalah bersabar dan ihtisab. Ihtisab adalah mencari pahala dari di sisi Allah dalam musibah yang menimpa seseorang dan ada jaza jangan apa? jazak Jangan keluh kesah. Kulun musobun. kulun musabun semua manusia masing-masing orang pasti akan mendapatkan musibah Al-masaib masyatun alal ibad. Al-masaib musibah-musibah itu masyatun terus akan terjadi. Akan mengena semua hamba Allah. Fal wajib sabru indaha wa adamul jazi' wastihdaru annal abda wa man indahu min duriyatin min ikhwanin min abain min umahatin ila gairihim. Ya kan? Yang wajib adalah sabar di sisi musibah Jangan jadi, jangan keluh kesah. Mustahdor. Dan harus memiliki keyakinan bahwasanya seorang hamba waman indau dan siapa saja yang di sisinya dari duria, anak keturunan, saudara-saudaranya, bapak-bapaknya, ibu-ibunya dan yang lainnya seluruhnya Nah, kulluhum malakahu subhanahu wa ta'ala seluruhnya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala milku subhanahu wa ta'ala Lillahi ma'akoda walahu ma'akto. Lillahi ma'akoda. Apa yang diambil dari yang miliknya Allah dan yang diberi juga itu miliknya Allah. Ngapun? Kita diberi nyawa, kita diberi umur, Allah yang memberi. Miliknya Allah, umur kita miliknya Allah, nyawa kita miliknya Allah. Ketika diambil yang itu miliknya di dia. Wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma. Segala sesuatu di sisi Allah dengan waktu yang telah ditentukan. Wa wal malikul mutasarrifu fil jami' dan dia Allah adalah malik yang memiliki dan yang bertindak yang mengatur dalam seluruh kita. Fala wajhalil jaza' maka enggak ada sisi benarnya kalau kita itu memiliki keluh kesah dalam musibah yang menimpa kita. Bal jaz'u yufawwitul khaira wa yusabbibul ghadabah. Bahkan keluh kesah itu akan meluputkan kebaikan dan akan menyebabkan kemurkaan Allah wal ihtisab war ridha yahsulu bil khairu al azim wal ajr min Allah azza wa jal wal iwadu minhu subhanahu wa ta'ala sedangkan ihtisab wal ihtisab dan sedangkan ihtisab yakni mencari pahala dalam musibah yang menimpa kita dan ridha dalam musibah yang menimpa kita yahsulu bihi dengannya dihasilkan kebaikan yang sangat besar dan pahala dari, dari sisi Allah taala dan diganti dari Allah dengan yang lebih baik insyaallah taala. Mafhum? Maka nah, kalau itu musibah-musibah yang menimpa kita, mudah-mudahan aja Allah memberikan pahala kita dalam musibah yang menimpa kita dan diganti dengan yang lebih baik. Maka nah, perhatikan ya ikhwah, wujudnya dakwah yang mulia ini mudah-mudahan sebagai ganti dari Allah yang lebih baik dan akan semakin baik maka kita wajib bersyukur kepadanya dengan mengamalkan kebaikan dalam medan dakwah ini. Alhamdulillah, tafadhalu.